Assalamualaikum. Iman adalah iqraru bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil janan. Dan membenarkan di dalam hati. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kullul haqq. Dan seluruh yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari syar'i syar dan bayan dan penjelasan semuanya itu merupakan hak kebenaran. Wal imanu wahidun. Iman itu hanya satu. Wa ahlu fi aslihi sawa. Adapun si pemilik iman tersebut memiliki posisi yang sama. Wa tafadul bainahum bil khasyati wat Adapun yang membedakan di antara mereka berkaitan dengan kadar rasa takut dan ketakwaannya. Wa mukhalafatul hawa dan mereka-mereka yang menyelisihi kadar penyelisihan mereka terhadap hawa nafsu mereka. Ikhwat fiddin azallahu wa iyyakum. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam perkataannya ini memberikan kepada kita definisi apa itu iman. Definisi apa itu iman? Sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya iman yaitu atas tasdiqu bil janan membenarkan dengan hati wa ir, eh, wa bil lisan dan mengucapkannya dengan lidah wal amalu bil arkan dan mengamalkan dengan anggota badan inilah iman menurut ahli sunnah wal jamaah Imam Bukhari rahimahullah sendiri pernah menyinggung masalah iman beliau katakan dalam kitabnya di awal-awal kitabnya iman yaitu qaulun wa amalun Iman adalah ucapan dan amalan. dua wa yangkus. Yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kita lihat di sini Imam At-Tahawi rahimahullah mendefinisikan iman hanya dengan ikrar bil lisan mengakui dengan lisan mengucapkan dengan lisan wa tasdiqu bil janan dan dibenarkan dalam hati hanya menyebutkan dua poin saja tanpa menyebutkan yang ketiga yaitu mengenai amalan para khafidin azallahu iyyakum mengenai definisi iman ada beberapa pendapat di kalangan kelompok-kelompok yang ada di kalangan umat Islam. Menurut pendapat mazhabnya Imam Malik, Imam ash shafii Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahway yaitu uh, gurunya Imam Ahmad dan seluruh ahli hadis dan penduduk kota Madinah dan hampir keseluruhan dari orang-orang mutakallimin bahwasanya iman itu adalah tiga. Iqraru bil lisan, uh, eh, tasdiqu bil janan, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan dan diikrarkan dengan lidah. Kemudian wa amalu bil arkan, kemudian diamali diamalkan dengan anggota badan. Inilah madhab jumhur ulama. Jumhur ahli hadis. Adapun pendapat Imam At-Tahawi rahimahullah di sini, ya. Beliau hanya menyebutkan dua. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Hanya menyebutkan mengucapkan dengan lidah dan membenarkan dalam hati. Tidak menyinggung sedikit pun mengenai diamalkan dengan dengan anggota badan. Kemudian ada lagi yang berma ya madhabnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang terkenal dengan mazhab Maturidiyah. Dan juga diriwayatkan pendapat dari Imam Abi Hanifah. Yang isinya bahwasanya yang dimaksud dengan iman adalah Waalaikumsalam Yaitu yaitu iqraru bi at-tasdiqu bil qalbi wal lisan membenarkan dengan apa namanya dengan dengan hati dan diucapkan dengan lidah. Sama seperti Imam At-Tahawi. Ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abi Hanifah dan Imam At-Tahawi memiliki madhab yang sama bahwasanya iman hanya diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dalam hati. Kemudian madhab al karomiyah Madhab Al-Karamiyah mengatakan bahwasanya iman itu al-iqrar bil bilisan faqat. Hanya diikrarkan dengan lidah saja. Jadi kalau seorang sudah mengatakan saya beriman, maka dia sudah dikatakan seorang yang mukmin. Kemudian ada lagi madhab Jaham bin Abi Sofwan Jahan bin Sofwan dan Abu Hussein As-Salihi. Apa kata mereka? Iman itu adalah al-ma'rifatu bil qalbi. Yaitu pengetahuan dalam hati. Bukan pembenaran ya. Artinya mengetahui dalam hati. Ini dia. Jadi ada beberapa madhab yang mendefinisikan tentang iman. Sekarang kita lihat antara pendapat ahli sunnah wal jamaah dengan pendapat Imam At-Tahawi. Ya, dengan pendapat Imam At-Tahawi dan madhab sebagian Hanafi dan madhab Abu Mansur Al-Maturidi. Apakah benar bahwasanya yang namanya amalan yang namanya amalan tidak termasuk iman. Karena kata pensyarah di sini bahwasanya antara mazhab yang mengatakan pengamalan dengan anggota badan yang mengatakan tidak termasuk iman, jadi hanya mengatakan satu mengatakan ikrar bil lisan dan tasdiq bil janan saja dengan ikrar bil lisan tasdiku bil uh, eh, ikrar bil lisan bil janan dan amal bil arkan Katanya ini hanya perbedaan suri. Artinya apa? Hanya perbedaan lafaz. Namun pada hakikatnya sama. Inilah salah satu pendapat Imam uh, Imam At-Tahawi dalam kitabnya ini yang dikritik oleh para ulama-ulama al-hadis. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada memang kitab yang sempurna selain <clears throat> Al-Qur'anul Karim. Setiap anak Adam itu pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Tidak ada yang sempurna. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah keliru. <clears throat> ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah keliru. Namun kekeliruan beliau itu langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah ingin mendapatkan pelajaran syariat agama Islam. Sementara pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah kepada pimpinan-pimpinan orang-orang Quraisy. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ini datang, dia adalah seorang buta, ingin juga belajar. Beliau lantas berpaling dan bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguh telah bermasam muka dan telah berpaling an ja'ahul a'ma ketika datang seorang yang buta. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersikap keliru pada saat itu ya eh, terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Itu Rasulullah. <clears throat> Langsung mendapat teguran dan langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan mendapat langsung teguran. Ya. Makanya bisa saja keliru dan kekeliruan ini bisa saja terus menerus. <clears throat> Contohnya seperti ini. Ya. Ada kekeliruan, salah satu kekeliruan yang terjadi yang ada dalam akidah At-Tahawi ini. Sama seperti pada awal-awal kitab Eh, Imam At-Tahawi menyebutkan salah satu sifat Allah merupakan qadimun bila bertidak. Allah itu qadim. Qadim ini artinya lama. Sudah lama. Bila bertidak. Tapi tanpa ada permulaan. Ini juga dikritik oleh para ulama. Karena apa? <clears throat> Walaupun maknanya sama dengan <clears throat> firman Allah huwal awwalu. Dialah yang pertama. Maknanya sama. Namun, di dalam memberikan nama terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan merupakan perkara yang tauqifi. Perkara yang yang tauqifi. Walaupun memiliki makna yang sama, namun tidak bisa kita katakan itulah namanya karena memiliki makna yang sama. Wal awwalu dialah yang maha pertama. Qadim bila betidak yang lama tidak ada permulaan ini juga artinya maha Maha yang paling awal. Sudah, maha yang paling awal. Maknanya sama. Namun karena kalimat qadim tidak ada tercantum sifat nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama <clears throat> qadim itu tidak ada dalam Quran dan juga tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak dibenarkan dengan memakai nama qadim. Ya, tidak dibenarkan dengan nama qadim. Oleh karena itu dalam satu kaidah disebutkan bahwasanya babu sifat awsa'u minal asma. Masalah sifat itu lebih luas dibandingkan masalah nama. Artinya sifat Allah itu lebih luas dibandingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh sifat bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ah, qad sami Allahu qala alladhi tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar seorang yang berdebat dengan dengan mendebat suaminya. Qad sami Allah. Allah sudah mendengar. Di sini Allah Maha mendengarkan begitu dan Allah memiliki nama As-Sami yaitu yang Maha mendengar. Mengapa kita beri nama As-Sami? Karena memang ada tercantum dalam dalil bahwasanya Allah menyebutkan dia bernama As-Sami' seperti innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ya. Nah, jadi demikian. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum Sungguh Allah telah memper Allah lah yang telah memperolok-olok mereka. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah lantas Allah memiliki nama yang maha memperolok-olok, tidak ada. Contoh yang lain. Kabura maqatan 'indallahi an ma la taf'alun. Sungguh besar sekali kemurkaan Allah, maqtan. Ya. Maktan, sungguh besar kemurkaan Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Namun tidak ada nama dari Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan Allah itu maha murka. Tidak ada. Oh, itu kan yang kurang bagus. Tidak hanya masalah bagus itu kurang bagus. Masalah bagus dan tidak bagus, sifat tersebut itu dikarenakan kita nilai dengan perasaan kita. Ya. Karena memang namanya murka juga bukan seluruhnya jelek. Kan begitu. Ketika antum melihat seorang melihat anak antum misalnya sedang uh, memaki ataupun me, me, me, mengeluarkan ucapan kotor, kan marah. Apakah marah ini langsung dikatakan perbuatan jelek? Kan enggak. Malah terpuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Tidak ada nama Allah, Allah Maha Ridho. Ya. Dalam ah, dalam Al-Quran disebutkan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sakhtu. Sakhtu yaitu marah. Lantas tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Pemarah, tidak ada. Oleh karena itu, ya, bab sifat, bab sifat, ya bab sifat itu lebih luas dibandingkan bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sifat bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. <clears throat> Kita lanjutkan. Jadi kita lihat lantas mana yang rojeh? Apakah uh, apakah uh, perbuatan ataupun amalan jawareh perbuatan umat manusia, umat Islam termasuk dalam kategori iman kita lihat. Ya, kita lihat. Di sini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu bab bab umur iman. Bab perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. setelah menyebutkan masalah itu, bab umur iman, urus mengenai perkara-perkara iman yang dibicarakan yaitu masalah iman. Kemudian Imam Bukhari mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum minal masyriqi kibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah hanya satu kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat Walakinnal birra man amana billah. Tetapi yang dikatakan kebaikan merupakan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikah dan malaikat, wal kitab wan nabiyyin. Coba perhatikan. Di awal Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan iman. Iman terhadap Allah, iman terhadap malaikat, terhadap kitab dan kepada nabi. Apakah ini berkaitan dengan dengan perbuatan anggota badan? Hah? Enggak. Ya, tidak. Tapi kita lihat wa atal mala ala hubbi. Memberikan harta berdasarkan kecintaan. Wadil qurba wal yatama wal masakin wa sabil. Wa wa fi wa ibn sabil sa'ilin wa fi riqab wa iqa wa aqamas salat. Nah ini permasalahan perbuatan wa aqamas salat. Kemudian apa lagi? Wa ataz zakah, membayarkan zakat wal mufuna bi'adim idza ahadu dan mereka yang melaksanakan perjanjian mereka jika memang mereka berjanji. Kita lihat. Ya. Imam Bukhari melihat masalah ini semua merupakan permasalahan bab umurul iman. Bab perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Di situ dicantumkan masalah kepercayaan, keimanan terhadap Allah dan malaikat dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan dengan arkan, dengan anggota-anggota badan. Jadi ini kan para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu eh, di sini juga Imam Bukhari mengatakan bab doa iman imanukum. Doa kamu adalah keimanan kamu. Doa apa doa ini uh, apakah dia ber, berkaitan dengan uh, pembenaran dalam hati ataukah berkaitan dengan perbuatan anggota badan? Perbuatan anggota badan. Imam Bukhari membuat di sini bab doa hukum iman hukum Doa kamu adalah iman kamu. Doa adalah iman kamu. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis yang sangat masyhur bahwasanya al-imanu bid'u wa bid'u wa sittuna syu'bah. Keimanan itu memiliki 63 cabang. Wa a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilallah. Yang paling yang paling rendah imatatul adza minat tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Ini apa ini? Ini merupakan Perbuatan, tapi disebutkan salah satu cabang daripada darah iman. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu, kesimpulan yang mengatakan bahwasanya pendapat ahli hadis itu berbeda hanya berbeda lafaz saja dengan pendapat-pendapat Imam At-Tahawi dan Mazhab eh, Abi Hanifah dan Abu Mansur Al-Maturidi ini merupakan pendapat yang keliru. Nah, pendapat yang keliru. Sangat jauh. Ya, sangat jauh bedanya. Kemudian para khafidin azallahu iyyakum di sini Imam Bukhari ada menyebutkan ba eh, iman adalah huwa qaulun wa fi'lun. Perbuatan uh, ucapan dan perbuatan. Mana dia ikrar? Ma, mana yang namanya uh, tasdiq bil qalb? Saya sebutkan. <laughs> Imam Bukhari menyebutkan di sini Qaulun wa fi'lun. Iman itu yaitu ucapan dan perbuatan saja. Sementara Imam Bukhari termasuk al-hadis. Al-hadis saja apa? Pendapatnya? Iman adalah pasti kubilqalbi qalbi membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota badan. Tetapi Imam Bukhari sini hanya menyebutkan iman adalah ucapan dan perbuatan. Mana yang namanya tasdik? Pembenaran dalam hati. Padahal yang namanya iman itu sangat berkaitan erat dengan dengan hati, malah tidak disebut-sebut. Nah, di sini bukan Imam Bukhari-nya yang salah, tapi yang baca kalau nggak teliti dia akan keliru cara memahami apa yang yang dimaksud dengan oleh Imam Bukhari. Apa yang dimaksud Imam Bukhari di sini? Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Yang dimaksud dengan Imam Bukhari di sini, ya, yang dimaksud dengan maksud Imam Bukhari di sini, perbuatan, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Perbuatan ini terbagi dua. Ucapan dan amalan. Amalan ini ada dua. Amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati dan amalan anggota badan. Contoh amalan hati apa? Al-khauf, rasa takut. Ar-raja, harapan. Bagaimana antum mengaktingkan harapan? Tidak bisa, itu hanya berkaitan dengan dengan hati. Kemudian kepercayaan. Itu juga dalam hati. Itu perbuatan hati, amalan hati. Kemudian kecintaan. Itu merupakan amal hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil, tidak akan uh, menilai uh, sumpah-sumpah yang sumpah-sumpah sumpah mainan yang kamu kamu lakukan. Walaki yu'akhidukum tetapi yang akan diambil dari kamu, dinilai dari kamu ataupun uh, uh yang yang diambil dari kamu bima kasabat qulubukum. Atas apa yang dilakukan oleh hatimu. Kasabat. Kasabat itu dari kaf sinba. Kasabat. Udah. Pakai kalimat kasabat. Dalam yang lain, ayat yang lain Al-Imran Al-Araf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau" Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh telah kami akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Akan tapi mereka mendustai. Berdusta ini amalan apa? Hmm? Amalan hati apa amalan mulut? Hah? Intinya mana? Mulut apa hati? Intinya adalah hati. Walakin kazzabu. Akan tapi mereka telah mendustakan. Fa'akhadnahum. Maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun. Pakai kata kasaba juga. Bima kanu yaksibun. Amalan hati dengan menggunakan uh, kata kerja kasaba. aman hati. Kemudian kita lihat amalan jawareh. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Zaharal fasada, zaharal fasadu fil barri wal bahri." Sungguh telah muncul kerusakan di lautan dan di daratan. Bima kasabat aidinnas atas dikarenakan ulah tangan manusia. Pakai kalimat kasaba. Berarti pada fakidin azallahu iyyakum yang dimaksud dengan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di sini ya, bukan amalan satu amalan yang berkaitan dengan anggota badan saja, tetapi juga berkaitan dengan amalan hati. Makanya beliau hanya meringkas dengan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa fi'lun. Fi'lun maksudnya uh, ucapan dan perbuatan, artinya perbuatan perbuatan yang berkaitan dengan hati dan perbuatan yang berkaitan dengan anggota badan. Paham sampai di sini? Oke. Okay. Kemudian kita lihat Lantas bagaimana dengan orang-orang karomiyah? Orang-orang Karomia mengatakan bahwa si iman itu cukup dengan ikrar bilisan. Ketika seorang mengatakan saya seorang muslim atau dia bersyahadat, maka dia sudah cukup dikatakan sebagai seorang mukmin. Benar apa salah? Hah? Gimana? Antum lihat seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apa yang antum hukum untuk dia? Muslim. Muslim kan? Hmm. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang karomiah. <laughs> Lantas apa yang kita apa fungsinya yang kita kita pelajari tadi agak agak 20 menit ada tasdiqu bil qalbi dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, harus diamalkan dengan arkan. Kita lihat lagi perbandingan dua mazhab antara yang tidak menyebutkan uh, pengamal dengan arkan, lantas dengan hanya dengan karomiah saja, cukup dengan lisan, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai seorang kafir. Bagaimana? Hah? Iya, zahir Lantas yang yang tiga itu cara apa? Hah? Yang tiga cara apa jadinya? Hmm. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum ya. Ketika kita mempelajari definisi iman di sini bukan antara kita dengan orang lain. Tetapi antara dia dan Allah. Ya, antara dia dan dan Allah. Coba kita lihat iman adalah dibenarkan dalam hati. Macam mana antum tahu dia benarkan dalam hati atau tidak? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul gembongnya munafik Madinah. Padahal dia jelas munafik. Ya, jelas munafik. Dari mana tahunya? Karena ini berkaitan dengan dengan iman, dengan ke, uh, keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa kita kita ketahui. Oleh karena itu, oleh karena itu ketika Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, Rasulullah marah besar. Kenapa? Kenapa kamu bunuh? Ya Rasulullah dia kan karena takut. Kamu tahu apa dalam hatinya? Jadi ketika kita katakan iman adalah dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, dilaksanakan dengan anggota badan, itu berkaitan antara diri seorang hamba dengan rohnya. Ini yang dibahas. Adapun antara sesama kita, itu cukup dengan zahir, yaitu perkataan. Hmm. Jadi ketika kita membahas mengenai definisi iman, tidak sebagaimana tidak sebagaimana yang disebutkan oleh al Karomiyah. al Karomiyah mengatakan cukup dengan lisan. Tidak benar. Karena enggak kan karena kalau seandainya cukup dengan lisan dia sudah sudah muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang muslim. Kan begitu? Iya kan? Orang-orang munafik semuanya adalah Orang muslim, orang mukmin. Orang-orang zindik. Zindik di sini yang berpura-pura masuk Islam. Mereka yang berpura-pura masuk Islam. Tentu kan nggak mungkin dia katakan saya orang kafir, tapi saya pura-pura masuk Islam. Ketahuan lah kalau gitu. Namanya juga ceritanya berpura-pura. Kan begitu. Kalau udah berpura-pura dia menyembunyikan sesuatu. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita katakan cukup dengan mengatakan saya muslim atau dengan syarallah ilallah syarallah Muhammad Rasulullah dia sudah dianggap seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala berarti orang seluruh orang munafik, seluruh orang-orang zindik ya seorang zindik adalah seorang muslim dan mukmin. Jadi demikian para fakidin azanallahu wa iyyakum. Jadi di sini kelihatanlah bagaimana kelirunya mazhabnya orang-orang al karomiyah. Kemudian kita lihat lagi Ya, kita lihat lagi. Mazhabnya Jaham bin, bin Sofwan. Mereka berpendapat Abu Jahm bin Sofwan dan Abu Hussein al talihi ini adalah dua orang gembongnya orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan yang namanya iman itu cukup ma'rifah saja. Ma'rifah itu itu lebih rendah posisinya dibandingkan tasdik. Hanya sekedar mengetahui Allah itu Tuhan, pencipta alam itu sudah nah, berarti orang-orang kufar Quraisy semua muslim lah itu gak perlu ada lagi dakwah karena hanya sekedar tahu terbukti ketika mereka bersumpah mereka bersumpah dengan nama Allah mereka tahu itu wa idza raqibu fil fulki da'u apabila mereka sedang berlayar mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya Falamma najjahu ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Mengapa mereka ketika dalam keadaan terusak terjepit mereka hanya berdoa kepada Allah? Mereka tahu bahwasanya hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka. Berarti mereka pada saat itu sudah disebut orang muslim dan mukmin. Kalau kita ambil pendapatnya Jaham bin Abi Sofwan. Nah, jadi demikian. Ya. Kemudian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau kita lihat lagi, bagaimana posisi iblis? Ya. Posisi iblis. Iblis dalam soal Al-Hajar ayat 36 menyebutkan disebutkan apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berkata, "Wahai Tuhanku." Tuhanku dia katakan. "Wahai Tuhanku, Fa'andirni ila yaum yuba'atun. Panjangkanlah umurku hingga hari kiamat nanti. Ketika dia berbicara kepada Allah, apa katanya? Qala Rabbi, wahai Tuhanku. Kata-kata Rob ini sebenarnya belum mewakili kata-kata Rob. Karena Robbi itu lebih luas dibandingkan hanya sekedar kata-kata Tuhan. Ya, Rob itu yang me, apa namanya yang menjaga, yang memelihara begitu. Jadi iblis pada saat itu berbicara kepada Allah, kalau Robbi. Dia mengakui Allah adalah Robnya dia. Namun pada saat itu, namun tidak ada satupun agama, ya, agama yang paling nyeleneh sekalipun mengatakan bahwasanya setan itu seorang mukmin, seorang muslim, tidak ada kan? Tidak ada. Orang Ahmadiyah, orang Syiah yang paling sesat sekalipun, tidak ada yang mengatakan setan itu muslim, tidak ada. Tapi toh begitu sekarang ini ada yang berpendapat begitu. Jangan dikira tidak ada. Ada. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Cobalah antum baca-baca. <laughs> Ada yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat belum pernah diucapkan oleh orang sesat-sesat terdahulu. <laughs> Eh, sekarang munculnya. Mereka berpendapat bahwasanya setan itu sebenarnya orang mukmin, dia punya memiliki keimanan. Cobalah, kalau setan beriman lantas kitanya apa? Kalau setan masuk surga, mungkin surganya kita tuh udah tingkat 100. Jadi demikian para ikhwatiddin wa iyyakum. Kemudian kalaulah iman itu cukup dengan yakin saja tanpa diucapkan dan tanpa diamalkan juga berarti Abu Talib merupakan salah seorang dari orang mukmin. Karena apa katanya? Kata Abu Talib, Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyan bariyah dinan sungguh aku tahu bahwasanya agamanya yang dibawa Muhammad ini merupakan agama yang terbaik yang paling baik untuk umat manusia dan terbaik dibandingkan agama-agama yang lain. Tahu Abu Talib? Ya, tahu Abu Talib. Namun, namun orang-orang Muslim ahli sunnah wal jamaah tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwasanya Abu Talib adalah seorang Muslim kecuali orang Syiah. Orang Syiah mengatakan Abu Talib itu Muslim. Kenapa? Karena dia ahli bait. Gak adil kalau kita katakan dia merupakan seorang kafir. Bukankah dia yang telah melindungi Rasulullah? Yang telah membela Rasulullah mati-matian? Menjaga Rasulullah? Sampai hanya masa hanya karena terakhir dia meninggal gak muslim dikatakan dia kafir? Sementara Abu Sofyan. Abu Sofyan kan? Abu Sofyan yang memerangi Rasulullah kemudian terakhir masuk Islam dikatakan sementara Abu Sofyan yang dari awal memerangi Islam kemudian setelah dia masuk Islamnya pun ketika Fatul Mekah ketika Fatul Mekah itu ketika Mekah sudah dikuasai kaum muslimin dia nggak bisa bergerak apa-apa dia masuk Islam padahal nggak pernah sama sekali membela Islam Masa yang ini membela Islam dikatakan dia kafir? Ini nggak pernah membela Islam. Masuk Islamnya pun karena Mekah sudah dikuasai, dia dikatakan Islam. Nah, ini kan sudah main perasaan. Ya. Sudah main perasaan, tidak seperti ini. Kalau begitu, firman Allah innaka la tahdi ah-, man tawalakin Allah yahdi may yasha juga tidak ada fungsi sama sekali karena itu turun ketika ketika uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Demikian juga ketika Ali bin Abi Talib datang kepada Rasulullah SAW, kata beliau, Ya Rasulullah inna ammaka kot inna inna ammaka syekhon dolan. Syekhon dolan kot mata. Ya Rasulullah, sungguhnya pamanmu orang tua yang sesat itu, <laughs> ini ayahnya sendiri dia bilang, ya. Ali bin Abi Thalib, ayahnya siapa? Ah betul. Ali bin Abi Thalib, siapa ayahnya? Nah, namanya juga Ali bin Abi Thalib. Ah, si Ali anaknya Abu Thalib. Ayahnya Abu Thalib, jangan ragu-ragu lagi. Ya. Kata Rasul, kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, inna ammaka sungguhnya paman kamu syekhon Dolan kot mata." Seorang gaek atau seorang tua yang sesat, sudah meninggal. Uh, apa warihi apakah boleh apakah aku menguburkannya? Kata Rasulullah, "Pergilah dan kuburkan dia." Kemudian jangan kamu berbuat apapun sebelum kamu mendatangi diriku. Kemudian kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, "Qad mata musyrikan." Tapi ya Rasulullah, dia kan mati dalam keadaan musyrik. Ini Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan, Tuhannya orang Syiah. Hmm. Ya. Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dia ini sudah meninggal dalam keadaan musyrik." Ali bin Abi Thalib yang mengatakan. Ya. Namun demikian, Nur al Syiah ini hadis do'if. Hmm. Karena mereka punya hadis sendiri. Hmm. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kata Abu Talib, laqad alimtu an bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Sungguh aku sudah mengetahui, aku tahu, sangat tahu bahwasanya agamanya Muhammad merupakan agama manusia yang terbaik. Tahu dia. Jauh lebih baik dibandingkan agamanya Abdul Muttalib, kakeknya. Walaulal malamata au hidara musyabbatan Lawajattani samhan bidzalika kamubina. Seandainya tidak dikhawatirkan karena celaan dan sesalan, sungguh kamu telah mendapati aku sebagai seorang yang memeluk agamanya. Nah, tapi karena khawatir, pada saat itu khawatir celaan, khawatir karena gengsi juga, akhirnya dia meninggal dalam keadaan. Nah, kalau kita nilai dari madhabnya karomiyah, ya mazhabnya Karomi, uh, eh, mazhabnya ya mazhabnya Karomi Ya mazhab mazhabnya Jaham bin Abi Sofwan, maka Abu Talib sudah sebagai seorang yang muslim. Ya, Abu Talib sudah sebagai seorang yang yang muslim. Jadi demikian para Azza ya Jalla mengenai masalah keimanan ini. Bahkan Fir'aun juga dikatakan seorang mukmin. Karena sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah An-Naml ayat 14 tentang Fir'aun wajah biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Sungguh si Fir'aun ini mengingkari si mengingkari risalahnya Musa. Wastaiqanatha anfusuhum padahal dia meyakini dalam hatinya. Karena kita sebutkan tadi uh, menurut pendapat, pendapat Jam bin Sofwan hanya sekedar ma'rifah, maka Fir'aun pun menjadi seorang mukmin, seorang muslim dan mukmin. Kalau sudah seperti itu ngapain Nabi Musa dakwah ke ke ke, ke Firaun? Bukankah dia sudah apa namanya sudah mukmin dan muslim? Lama-lama ya nggak ada fungsinya lagi, main-main saja para rasul. Diutus buat capek-capek saja padahal dia sudah mukmin, sudah muslim. Maka terlihat bagaimana rusaknya ya rusaknya pendapat-pendapat ini. Sekarang kita lihat. Kita lihat. Lantas apa? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Yang masalah berkaitan dengan anggota badan lah, yang hanya ikrar saja lah atau bagaimanalah. Apa hubungannya? Para khafidin azallahu iyakum. Kita lihat. Ya. Mengenai hubungannya itu sangat jelas. Sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Dan untuk menentukan mana yang jelas muslim dan mana yang tidak juga. Ya. Untuk memberi batasan cara definisi mana yang muslim dan mana yang yang tidak. Kemudian ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Perbedaan munculnya pendapat orang-orang Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar merupakan uh, adalah orang yang terjerumus pada kekafiran. Dari mana ini muncul? Dikarenakan masalah definisi iman yang berkaitan dengan al-amalu bil arkan tadi, berkaitan dengan dengan anggota badan. Orang-orang Khawarij mereka juga mendefinisikan iman apa namanya ada tiga dimensi. Ada tiga terkandung dalam tiga yaitu lisan diikrarkan dengan lisan, kemudian di, uh, eh, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan. Orang khawarij juga memiliki definisi yang sama. Definisi yang sama. Di mana perbedaannya? Perbedaannya hanya satu. Apa itu? Mereka menganggap bahwasanya melaksanakan dengan anggota badan merupakan syarat sahnya iman. Sementara ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya mengamalkan dengan anggota badan adalah kamalul iman. Untuk menyempurnakan iman. Apa maksud dengan syarat sahnya iman? Yang dimaksud dengan syarat sah ini seperti kalau antum sholat, syarat, salah satu syaratnya apa? Hah? Salah satu syarat sah sholat apa? Hah? Muslim. Terus? Kalau enggak ngarep kitab, kiblat? Hah? Kalau nggak balik nggak sah. Hah? Suci? Kok macamnya masih ragu-ragu ini? Contohnya wudhu sajalah. Ya wudhu. Kalau seorang yang tidak berwudhu, berarti salatnya tidak sah. Kalau seorang tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Tapi mengapa Al-Fatihah dikatakan rukun rukun salat bukan syarat sah salat? Karena di dalam salat. Nah, Hah? di dalam perbuatan itu di dalam salat. Oh. Eh. Sedangkan wudu itu di luar. Hmm. Karena yang disebut rukun ya, yang disebut rukun jika dia berada dalam mahiyatil ibadah, artinya berada dalam ibadah tersebut. Kalau dia berada dalam ibadah, jika dia tidak dilaksanakan, ibadahnya tidak sah, maka disebut dukun. Tapi kalau dia berada di luar, seperti wudhu. Wudhu. Kan antum ketika sholat nggak berwudhu. Walaupun di ayat disebutkan, idakum tum ilah shalah faksilu wujuhakum wa idikum ilal marafik Apabila kamu kumtum artinya filmadi Apabila kamu sudah sholat, maka cucilah tanganmu, mukamu dan kedua tanganmu hingga siku, gitu. Apabila kumtum artinya telah telah salat. Kan begitu. Artinya ini idza kumtum apabila kamu hendak salat artinya. Jadi kita lihat wudu merupakan syarat sah salat. Dikatakan dia syarat karena dia berada di di luar, ya. Karena dia berada di luar. Kita lihat. Uh, kalau seorang yang salat tidak berudu, maka dia tidak sah sholatnya. Kan begitu. Kemudian, apakah setiap kita wudhu harus sholat? Hmm? Enggak, tidak mesti kalau setiap wudhu harus sholat. Misalnya antum mau akad nikah, disunahkan enggak wudhu? Hmm. Hah? Nah. Dari mana antum tahu dalilnya? <laughs> Sunnah-sunnah aja. Nanti jadi bid'ah larinya. Gak tahu saya ada sunnahnya itu uduk <laughs> ketika akad nikah. Baru ini saya dengar dari antum. <laughs> ya nggak tahu mungkin ada dalilnya apa. Nah jadi demikian ya. Artinya ya, kalau dikatakan bahwasanya perbuatan dengan anggota badan, perbuatan dengan anggota badan itu merupakan syarat sah keimanan, syarat sah keimanan berarti kalau tidak dilakukan berarti tidak salah keimanannya, maka kafir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Ya, Tegakkanlah sholat. Kalau seorang nggak sholat, berarti tidak sahlah keimanannya. Berarti dia kafir. Ketika Allah menyuruh, bayarlah zakat. Kalau nggak dibayar zakat, berarti kafir. Karena apa? Karena amal merupakan syarat sahnya iman. Inilah muncul, inilah apa namanya, uh, munculnya satu keedah hingga orang-orang khawarij mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa dosa besar. Sementara ahli sunnah wal jamaah e, melakukan dengan anggota badan itu bukan syarat sah iman, tapi iya kamalul iman, penyempurnaan iman. Makanya al imanu yazidu wa yangkus Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit wayang kusu bil maksiyah bertambah dengan ketaatan dan nah, akan berkurang dengan kemaksiatan disitulah letak perbedaan antara orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah jadi demikian para ikhwatiddin azanallahu wa yakum mengenai keimanan sebenarnya banyak sekali perdebatan mengenai definisi iman ini sendiri ya sampai-sampai seperti salah seorang masyayikh dari Yaman mengatakan uh, ada beberapa orang masyayikh mengatakan bahwasanya mengatakan bahwasanya ada istilah syarat sah syarat sah iman dengan kamalul iman ini merupakan ungkapan yang bid'ah ya ini merupakan ungkapan yang bid'ah mengapa karena apa karena sebagaimana yang kita katakan tadi ya, kita katakan tadi yang dikatakan syarat merupakan sesuatu yang berada di luar ya kan yang dikatakan uh, rukun merupakan sesuatu yang di di dalam sudah jadi ketika ketika muncul pernyataan bahwasanya keimanan merupakan uh, perbuatan merupakan syarat sah keimanan Ya, sah-sah keimanan. Berarti secara otomatis amalan itu bukan termasuk iman karena dia di luar. Nah, makanya sampai sekarang saya lihat antum malah tambah bingung. <laughs> ya. Ini dikarenakan berbagai macam sudut. Namun pada intinya, pada intinya yang rojih-rojih saja, bahwa saya iman adalah antum ingat saja itu, al-imanu qaulun wa Iman merupakan ucapan dan perbuatan. Maksudnya perbuatan hati dan perbuatan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sudah titik. Tidak pakai istilah-istilah yang lain yang mungkin atau bertambah bertambah bingung. Sudah? Namun ini untuk menambah wawasan antum-antum sekalian supaya bisa membedakan ketika nanti ada syubhat seorang karomiah mengatakan cukup dengan lisan terbukti kita nggak bisa mengkafirkan seorang ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya, ini babnya sudah lain. Ya, babnya sudah lain. Apa perbedaannya tadi kita sebutkan? Nah, definisi ini berkaitan dengan antara seorang hamba dengan Allah. Sementara mengenai cukup dengan lisan itu kita menghukum seseorang secara zahir. Namun di sisi Allah belum tentu dia seorang muslim dan belum tentu dia seorang mukmin. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, Azza wa iyyakum. Saya kira hanya itu sajalah yang kita bahas mengenai iman ya sejak, eh, e, tidak usah diperpanjang lagi karena terlalu banyak perdebatan tentang permasalahan ini dan apa namanya ada adanya juga e, campur tangan istilah-istilah filsafat dalam masalah ini ya istilah-istilah filsafat e, terjadinya perbedaan pendapat antara masyhif Saudi dan Yordania itu juga dikarenakan masalah ini dikarenakan masalah definisi tadi ya dikarenakan masalah definisi. Ketika masyayikh uh, Yordan, Syekh Albani dan murid-muridnya dituduh oleh orang-orang Suri ataupun orang-orang Khawarij sebagai orang murjiah. Mengapa? Karena mereka berpendapat seorang yang tidak sholat dikarenakan malas, namun dia yakin sholat itu uh, sholat itu wajib, dan dia juga melaksanakannya sekali-sekali, mereka seorang muslim. Sementara di pihak lain tidak mengatakan kafir. Mengapa dituduh murjiah? Karena berkaitan dengan definisi iman tadi. Ya. Jadi ini ada tadbiknya sebenarnya. Tadbiknya nanti pelaksanaannya ketika uh, uh, ketika berada dalam eh, masalah-masalah uh, masalah -masalah rinci dalam ibadah masalah-masalah rinci dalam ibadah. Ya. Jadi ya, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Mereka katakan bagaimana? Berarti kalian tidak memasukkan amalan anggota badan dalam iman. Padahal mengamalkan dengan anggota badan merupakan ya, merupakan apa namanya? berkaitan dengan keimanan. Jadi ya, demikian, ya. Apalagi tambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, al-faslu bainana wa al-ahdu bainana wa bainal kufur tarkus salat. Nah, perbedaan antara kita dan orang-orang kafir yaitu meninggalkan meninggal salat dan lain-lainnya. Nah, namun sebenarnya uh, ini merupakan ini hanya tuduhan-tuduhan belaka, ya tuduhan-tuduhan belaka yang sebenarnya ber, bersumber dari perselisihan mengenai apakah seorang yang meyakini salat itu wajib tapi dia melaksana terkadang meninggal uh, sering meninggalkan salat tapi terkadang melaksanakannya ada juga dia laksanakan. Apakah orang ini kafir atau tidak? Ini sudah terjadi ikhtilaf semenjak zaman para sahabat. Ya. Ikhtilaf semenjak pada zaman sahabat sampai sekarang belum ada ijma'nya. Tetap terjadi perselisihan pendapat. Para sahabat saja terjadi perselisihan apalagi orang-orang sekarang. Ya, yang mereka tentunya para sahabat jauh lebih paham tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang khawarij sebenarnya orang-orang yang di luar sunnah wal jamaah, di luar orang-orang al hadis itu berusaha mengambil kesempatan-kesempatan bagaimana cara menjatuhkan orang-orang al hadis dengan cara-cara keji seperti ini, ya. dengan cara memelintir, dengan cara ya kesempatan apapun yang mereka buat untuk merusak nama baik, nama baik para ulama-ulama salaf. Kalau bisa pun diadu antar sama mereka jadi demikian para ekofidin, insyaallah iyyakum. Makanya kita lihat terjadinya perselisihan uh, uh, para salafin di Indonesia juga itu sangat erat sekali kaitannya dengan mada'u yang suka me mengambil berita, sampaikan berita sana kemari, kemudian sampai sini, nanti di sini, sampai lagi ke sana, yang terkadang yang satu bisa jadi sepuluh beritanya. Nah, begitu. Ya. Ini dikarenakan banyaknya campur tangan mad'u dibandingkan ustadznya sendiri. Nah, tapi karena ustadznya juga tidak tidak melakukan kaedah ya ayyuhalladzina amanu in fasik fasikum bin fatabayyanu wahai orang-orang yang beriman apabila datang seorang fasik membawa berita <clears throat> maka teliti dulu. Ya, karena mungkin ustadznya juga masih muda-muda jadi masih banyak masih berdarah panas ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan situasi juga musim panas mungkin juga <laughs> ya akhirnya terjadilah sebagaimana yang uh, <laughs> akhirnya terjadilah apa yang terjadi dan setelah terjadi ternyata sulit untuk untuk kembali karena sudah terlanjur karena sudah terlalu banyak ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan akhirnya terjadilah seperti ini khair insyaallah ya uh, semoga Allah Subhanahu wa taala uh, memberi ganjaran orang-orang yang memang ikhlas ingin mendapatkan ilmu dan ridho mendapatkan ganjaran si Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisarul muslimin innahu huwal ghafur rahim. Di sini Imam Bukhari banyak sekali membuat bab masalah iman saja. Iman, iman, iman, iman berapa bab? Di awal-awal bab. Anak pernah baca hadis bahwasanya ayah dan ibu Rasul itu di neraka. Betul, betul. <laughs> Jika betul bagaimana posisi kakeknya Abdul Muthalib? Neraka. Iya, itu hadis yang yang sahih. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana tempat ayahku?" Kata Rasulullah, neraka." Pemuda ini bertukar wajahnya. Neraka. Kalau ayah dan ibumu ya Rasulullah, neraka juga. Pernah satu hari Rasulullah SAW berdoa sambil meneteskan air mata, menginginkan